السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله وسدد خطاه على من halaman 194 ya idan oleh karena itu Hah? Oh, hada huwal haqqu wa hada tariqul haqqi demikianlah kebenaran itu mestinya dan demikianlah jalan kebenaran itu. Faman ahabba li nafsihi ayam syi'a fi siratil mustaqim maka barang siapa yang ingin untuk dirinya dalam rangka menjalani Barang siapa yang cinta kepada dirinya untuk menjalani siratul mustaqim Liurdiyar rabba Liurdiyar Rabba rahim untuk menjadikan membikin ridho Allah yang maha pengasih wa yunqidhu nafsahu dan menyelamatkan dirinya min azabillahi wa maqtihi wa sukhtihi dari azab Allah dan dari kemurkaan Allah dan dari kebencian Allah fa alaihi ayyatarassama khutta hadal manhajil karim maka wajib atasnya untuk menggariskan menempuh garis hadal al karim manhaj yang mulia ini liannahu manhaju rabbani karena sungguhnya manhaj ini adalah manhaj Rabbani manhaj yang datang dari Allah wa manhaj nabawi dan manhaj yang diajarkan oleh Nabi wa manhaj salafi dan manhaj yang diajarkan oleh yang di, yang diwariskan kepada kita oleh salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in manhaj ini ma'khudun diambil min kitabillahi dari kitab Allah wa min sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam dan diambil dari sunnah nabi alaihi salatu wassalam ولا يعدل عن هذين المصدرين الكريمين dan jangan menyimpang dari dua sumber yang mulia ini yumnatan wala yusratan jangan menyimpang ke kanan jangan menyimpang ke kiri fal'udulu anhuma maka menyimpang dari Alkitab was sunnah itu inhirafun adalah berarti pergeseran dan perubahan wahakada demikian pula Al-ihsanu fis sunani Berbuat ihsan dalam berpegang dengan as-sunan Ajaran-ajaran Nabi Sunnah-sunnah Nabi Atau Sunan allati hiya dunal faraid berpegang uh, berbuat ihsan dalam menjalankan sunnah-sunnah yang dunal faraid yang uh, lebih rendah dari yang wajib artinya nawafil sunnah dalam pengertian fikih Ani sunan salatir ratibati yang aku maksud di sini ialah kata Syekh sunnah-sunnah yang ratibah yang menyertai sholat wajib sunnah ratibah yaitu yang menyertai sholat wajib dua rakaat qobliyah subuh dua rakaat qobliyah duhur sebelum duhur atau empat rakaat sebelum sholat duhur dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian dua rakaat sesudah sholat duhur. Kemudian dua rakaat sesudah sholat maghrib. Kemudian dua, dua rakaat sesudah sholat isya. Ini namanya sunnah rawatib kalau dua rokaat sebelum duhur berarti sepuluh rokaat dalam sehari semalam. Mulai subuh sampai isya. Kalau empat rokaat sebelum duhur berarti dua belas rokaat sehari semalam mulai dari subuh sampai isya Sunnah-sunnah ini dinamakan rawatib Karena disunnahkan, dianjurkan untuk dikerjakan Sesudah dan atau sebelum Sholat wajib Berbuat ihsan dalam mengerjakan sunnah rawatib Wa ghairi ratibah dan selain sunnah yang rawatib selain sunnah rawatib yaitu qiyamul lail 11 rakaat yang dikerjakan sesudah waktunya itu sesudah sholat isya sampai terbit fajar yang paling afdol dikerjakan yaitu sepertiga terakhir malam sepertiga terakhir malam itu ukurannya kata Abdullah bin Mubarak ialah ketika mulainya kita mendengar ayam jago apa e, berkotek. Nah itu kurang lebih setengah dua malam. Mulai kita mendengar ayam jago, suara ayam jago, uh, eh, keluruk. Nah itu mulai sepertiga terakhir malam waktu yang afdol untuk mengerjakan mengerjakan sholat malam sampai terbit fajar ini sebelas rokaat sangat dianjurkan dan sangat utama kemuliaannya di sisi Allah asa rabbaka ayyab'ataka maqaman mahmuda semoga dengan kau mengerjakan sholat malam itu Tuhanmu membangkitkan engkau nanti da, eh, pada kedudukan yang terpuji dan pada sepertiga terakhir malam itu Allah turun ke langit dunia mendengarkan doa dan permohonan ampunan dari hamba-hambanya. Dan di saat itulah Allah akan sangat dekat dengan hambanya sehingga doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Salat malam itu memperkuat kepribadian seorang mukmin. Merupakan energi tambahan mental seorang mukmin. Sehingga orang yang suka sholat malam itu lebih kuat mentalnya dalam menghadapi berbagai problem hidup dibanding dengan orang yang tidak sholat malam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah secara khusus untuk sholat malam yang dinamakan oleh Allah dengan tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka itu perintah khusus dari Allah kepada Rasulnya untuk sholat malam dan sebagian dari malam kata Allah hendaknya engkau menunaikan tahajud nafilatan laka sebagai tambahan keutamaan bagimu wahai rasul karena seorang rasul berdakwah mengajak eh, manusia kepada Islam ini menghadapi tantangan yang luar biasa besar dan dahsyat. Kalau tidak menyiapkan mental yang kuat, ya mudah sekali terpelanting digilas oleh berbagai tantangan-tantangan hidup. Demikian pula warasatul anbiya para ulama mereka kalau tidak menyiapkan mental yang kuat maka tantangan dan penghadangan eh, dari musuh-musuh dakwah terlalu besar dari kalangan manusia dan jin bahkan persekongkolan konspirasi manusia dan jin demikian dahsyatnya untuk menghadang dai ilallah para ulama sebagai pimpinan dakwah ilallah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di bawah para ulama para tulabul elin orang yang belajar agama ini juga ngadepi tantangan yang berat nah, dalam kehidupan dunia banyak musuh-musuh kebenaran tidak rela kalian belajar agama ini karena itu syaitan dari kalangan manusia dan jin itu selalu bersekongkol untuk menghadang kalian belajar agama ini. Kita belajar tentang ilmu agama ini lebih berat dibanding kalau kita belajar ilmu-ilmu yang selainnya. Maka dari itu harus talibul ilm juga memperkuat dan menambah energi kekuatan mentalnya menghadapi fitnah dengan banyak-banyak dia mulai Apalagi dalam kondisi fitnah, mulut jangan dibiarkan bebas merdeka untuk ngomong. Sebab mulut yang banyak ngomong itu akan lebih ngerusak, merusak hati dan merusak pikiran, merusak akhlak. Dan giliran terakhir merusak akidah. Ketika orang itu banyak ngomong dalam kondisi fitnah. Dalam kondisi fitnah itu dituntunkan orang banyak ibadah, banyak doa kepada Allah, banyak minta perlindungan kepada Allah banyak menyibukkan diri dengan ilmu jangan menyibukkan diri dengan fitnah jangan menyibukkan diri dengan qila wa qala qila wa qala yaitu katanya dan katanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci kata Rasul tiga perkara tiga perkara yang di, sangat dibenci oleh Allah itu ialah pertama syirik billah yang kedua yaitu tila wa qala memindahkan omongan oh katanya begini katanya begitu ya dan banyak bertanya yang sesungguhnya pertanyaan itu tidak perlu Nah, jadi tahan diri untuk jangan sibuk dengan kila wakola, katanya dan katanya, tetapi menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan dengan ibadah, dengan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dengan doa, memohon pertolongan kepada Allah ya terutama dalam hal ini qiyamul lail salat malam kemudian salat sunnah yang lainnya ialah salat duha ini juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat duha itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat awadin sholatnya orang yang suka taubat Sholat duha ini sholat pembersihan. Pembersihan dari dosa dan maksiat dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang dengan amalan sholat duha terus menerus dalam hidupnya sampai mati beliau mengerjakan sholat duha sampai mati sesuai dengan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu keutamaan sholat duha ini juga apa membutuhkan semangat dawam kontinu terus menerus ini merupakan bantuan kekuatan mental bagi kita di dalam menghadapi problem-problem hidup untuk bisa tetap istiqomah di atas al-haq di atas kebenaran. Wasunanit tikri dan juga dituntunkan untuk mengerjakan ihsan dalam sunan tikri sunnah-sunnahnya dikir bi ayyakuna alal wajhi syar'i untuk melakukan zikir dalam bentuk yang syar'i yang dituntunkan oleh syariah la zikran sufiyan jangan berzikir dengan model-model zikir sufi mana pikir-pikir orang-orang torekot sufia mereka mengarang lapat-lapat pikir tertentu kemudian mengarang jumlah-jumlah pikir tertentu dan dengan cara-cara pikir tertentu yang sama sekali tidak dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam ada wirid-wirid ada wirid haddad ada wirid naqsyabandi untuk wirid-wirid itu orang sufi mengatakan harus berijazah berijazah ijazahnya itu diambil ijazah miring itu diambil dari chef torekotnya kata mereka nah ini adalah bentuk-bentuk zikir sufi yang ini adalah zikir-zikir bid'ah wala jafa'ah anid zikri Jangan pula orang itu jatah kosong dari zikir. Dari kebiasaan berzikir kepada Allah. Kita dituntunkan untuk menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Kita mulai buka mata sudah berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana بعدما amatana wa ilaihin segala pujian bagi Allah yang telah menghidupkan menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bangun kemudian mau masuk ke kamar mandi juga berzikir Bismillah Allahumma jannibna syaitan ah, Bismillah Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith Bismillah, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari syaitan lelaki maupun syaitan perempuan. Masuk kamar mandi dengan melangkahkan kaki kiri dulu, kemudian menunaikan hajat, kemudian berwudu, keluar dari kamar mandi berdoa lagi ghufranaka dengan melangkahkan kaki kanan dulu ghufranaka ampunanmu ya Allah yang kami harap kemudian keluar dari kamar mandi mau ganti-ganti baju supaya syaitan itu tidak melihat aurat kita, maka dituntunkan ketika membuka aurat, membuka baju, itu melepaskan baju dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Dia kemudian memakai baju yang rapi eh, untuk menunaikan sholat bersisir rambut di depan kaca cermin ketika bersisir rambut di depan kaca cermin doa lagi Allahumma hassin khuluki kama hassan takhalqi Ya Allah perbaikilah akhlakku sebagaimana engkau telah memperbaiki postur tubuhku kemudian segera dituntunkan menunaikan sholat sunnah wudhu Sunnah wudhu itu dua rokaat dalam rangka karena habis wudhu zikir lagi setelah itu setelah mengerjakan sholat sunnah wudhu kemudian sholat sunnah yang lainnya qiyamul lail kalau sudah mau habis waktunya sudah menjelang terbit fajar ya sudah witir saja tiga rokaat ah, sudah mepet waktunya ya sudah satu rokaat saja witir nah kemudian di rumah juga sholat sunnah qobliyah subuh dua rokaat kemudian berangkat ke masjid dari rumah untuk sholat jamaah subuh Begitu melangkah keluar dari rumah, dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu lepas dari rumah langsung membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah Bismillah dengan tawakal aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian melangkah kaki ke masjid dengan doa lagi di perjalanan. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا اللهم اعطني نورا يا الله jadikanlah di hatiku ini cahaya darimu jadikanlah di pendengaranku penglihatanku cahaya darimu jadikanlah uh, dari belakangku cahaya dari depanku cahaya Ya Allah berikanlah kepadaku cahaya. Terus melangkah ke masjid. Begitu mau masuk masjid, doa lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama salli taala Ibrahim wa ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد Allah افتح أبواب رحمتك ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu masuk ke dalam masjid dengan tangan eh, dengan kaki kiri telap, eh, telap, telapak kanan kanan eh, telapak kaki kanan dilangkahkan masuk ke masjid terlebih dahulu kemudian telapak kaki kiri masuk ke masjid tidak langsung duduk tapi sholat tahiyatul masjid dua rakaat kalau imam masih belum merendahkan komat dua rakaat sholat kemudian setelah selesai tahiyatul masjid imam belum datang tunggu dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa. Karena doa yang dipanjatkan di antara adan dan komat itu tidak ditolak. yakni doa yang bakal dikabulkan oleh Allah. Jadi banyak doa pada waktu seperti itu antara adan dan komat. <coughs> Terus ha, kemudian sampai datangnya imam dan sholat bersama imam selesai sholat wajib zikir nah, wirid-wirid terus yang sebagaimana dituntunkan kemudian keluar dari masjid doa lagi sampai ke rumah doa lagi begitu mau masuk rumah hak semuanya serba doa zikir doa zikir doa zikir kita dituntunkan dalam sehari penuh sampai tidur lagi doa lagi ha begitu Islam begitu sunnah menuntunkan supaya kita menjadi termasuk golongan ad wadzakirat pria-pria yang banyak berzikir dan wanita-wanita yang banyak berzikir. Tidak ada satu keadaan pun dari seorang muslim dalam hidupnya kecuali pasti di situ ada zikir. Ya, pasti di situ ada zikir. Ya. Begitu ikhwanna fiddin azzakumullah dituntunkan untuk kita ini hidup dengan disertai oleh zikir. Para ulama menulis kitab-kitab kumpulan zikir dari kitab-kitab yang besar mau sampai kitab-kitab yang kecil kitab yang terkenal ialah kitab karya Al-Imam Nawawi kitab al di sana terdapat kumpulan dikir-dikir dihafalkan untuk diamalkan ha, dalam kehidupan sehari-hari itu semua merupakan perlindungan yang kokoh bagi seorang mukmin. Kata Nabi, seorang mukmin yang berzikir maka Allah meletakkan di seputar dia kanan kiri depan belakang semacam benteng yang kokoh kata Nabi ketika orang ini bermaksiat kepada Allah pecah benteng itu ketika dia berzikir kembali utuh kembali zikir begitu rupa jadi seorang mukmin yang berjalan itu selalu diliputi oleh benteng perlindungan karena dia melindungi dirinya dengan zikir Seher seher gangguan syaitan dan sebagainya itu mental karena bentengnya kuat itu begitu dia bermaksiat kepada Allah pecah benteng itu. Nah, jadi kita sebagai manusia banyak terjatuh kepada maksiat, dosa-dosa, maka dari itu banyak istighfar, banyak memohon ampunan kepada Allah, banyak taubat kepada Allah. Ya. Bangun dari majelis bubaran majelis itu dituntunkan untuk berzikir ya yang juga mengandung tuntunan taubat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah Aku memohon ampunan kepadamu Dan aku bertobat kepadamu ya Allah Kata Nabi Barang siapa yang bang bangkit dari majelisnya Bubaran majelis Membaca ini Maka Kalau majelisnya itu majelis yang baik maka kebaikan yang ada di majelis yang dia lakukan itu akan dengan doa ini tadi terpatri dalam catatan amal sebagai amalan kebaikan. Doa ini tadi subhanakallahumma wa bihamdika ini tadi langsung mematri amalan kebaikan yang ada di majelis itu. Kalau majelis itu adalah majelis yang jelek, kata Nabi, langsung dihapuskan dosa-dosa yang ada padanya itu. Ya. Jadi kita dilarang untuk mengosongkan hidup kita dari zikir karena mengosongkan hidup kita dari zikir itu akan membuat hati ini kaku dan keras. Dan kita dilarang untuk menyibukkan diri dengan zikir yang beda. Zikir-zikir yang beda. Ya. Karena ihsan dalam mengamalkan sunnah-sunnah itu ialah di situ harus ada unsur al-ikhlas wal ittiba. Kita ikhlas dalam mengamalkan itu semua dan ittiba mengikuti tuntunan Nabi. Wa hakadha fi shadaqatin nafilati. Demikian pula dalam perkara sodakoh sodakoh yang sunnah di samping sodako yang wajib, sodako yang wajib ialah zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat dalam bentuk bahan makanan pokok yang diberikan setelah selesai kita menunaikan puasa Ramadan jadi yaitu malam malam hari raya sampai waktu pengeluarannya ketika orang bubaran sholat id uh, ah, dikeluarkan di antara waktu itu huh? Ah, zakat fitrah zakat mal uh, ini bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta uh, sampai senilai minimal 92 gram emas. Ya. Uh, eh, sodakoh yang sunnah itu sodakoh sodakoh yang tidak ada kaitannya dengan nisab dan tidak ada kaitannya dengan haul haul satu tahun kan nah, bukan tiap tahun tapi setiap saat dan tidak menunggu kalau mampu dan tidak menunggu kalau sudah berlebih hartanya tapi setiap saat bahkan Allah memuji orang yang bersodakah dalam keadaan dia sendiri kekurangan dia bersedekah dengan kadar kemampuan yang ada pada dia jadi tidak menunggu kalau kalau sudah berlebih sedekah ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk obat Orang yang sakit-sakitan badannya, tuntunannya apa? Banyak sodakoh. Rasulullah mengatakan apa? Dawu maradakum bis sadakat. Obatilah orang sakit dari kalian itu dengan banyak sodako. Ya, apalagi kalau orang itu di dikatakan oleh dokter wah ini sudah tidak ada harapan lagi tinggal 10% harapannya untuk sembuh wah daripada biayanya dipakai untuk dokter untuk rumah sakit maka sebaiknya biayanya dipakai untuk sangu berangkat ke kubur Hah? untuk bekal berangkat ke kubur yaitu dengan sodako ini bekal untuk dibawa mati harta itu ditabungkan di di sisi Allah maka orang dalam keadaan sakit parah seperti itu banyak sodako untuk kalau seandainya Allah kehendaki dia mati dia bawa bawa harta dengan sodako itu nah, atau orang yang sakit-sakitan banyak sodako karena sodako itu tutfi'ul ghadab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama tutfi'ul ma'un nar sodako itu mematikan memadamkan kemarahan kemarahan Allah, memadamkan kemarahan Allah dengan banyak sodako. Sebagaimana air mematikan kobaran kobaran api. Ya, maka banyak sodako itu akan memadamkan kemurkaan Allah sehingga akan datangnya rahmat Allah bagi orang tersebut dan dengan rahmat Allah itu Allah ampuni dosa-dosanya ya kita ini banyak dosa dan banyak keliru dalam kehidupan ini kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah hancur kita ini kalau seandainya Allah murka kepada kita atas kekeliruan kita, naudzubillah hancur kita ini dengan sebab itu. Ah, Allah maka bertakwalah kepada Allah dari dari maasi, dari berbagai kedurhakaan kemaksiatan itu dan banyak-banyaklah sedekah untuk men mendatangkan rahmat Allah bagi kita. Thumma fi talabil ilmi wa tawassu'i fihi wa nashrihi. Kemudian juga kita dituntunkan ihsan berbuat sebaik-baiknya dalam perkara talabul ilmi menuntut ilmu dan ilmu yang paling utama, paling unggul yaitu ilmu ilmu kitab was sunnah ini yang paling utama menuntut ilmu ilmu kitab was sunnah wat tawassu'i fihi dan mempelajari untuk mendapatkan tawasud perluasan pengetahuan kita tentang Alkitab was Sunnah ini perlu adanya takwa Allah bertakwa kepada Allah wa nasyrihi dan menebarkan ilmu itu ini sangat dituntunkan dan dianjurkan untuk berbuat ihsan dalam perkara tersebut. Ya, yaitu menjaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu itu dan menjaga keikhlasan kita dalam menebarkan ilmu itu. Sebab orang menuntut ilmu agama kata Nabi barang siapa yang menuntut ilmu agama dengan niat untuk dapat dunia maka Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat. Menuntut ilmu agama untuk dapat dunia. Bagaimana? Menuntut ilmu agama untuk demi mendapatkan status kepemimpinan yang lebih tinggi Nah, untuk untuk meraih kepemimpinan, ambisi memimpin. Menuntut ilmu agama untuk dapat rezeki yang murah atau untuk mendaftar dalam kepegawaian eh, di Depak atau di IAIN atau di mana menuntut ilmu agama untuk dapat dunia ini diancam oleh kehinaan dan kemurkaan Allah. Ya, terhadap orang demikian. Menebarkan ilmu agama juga ini mengandung godaan dan bahaya. Orang menebarkan ilmu agama kalau dari satu ke satu itu masih kecil godaannya yang repot dan sangat berbahaya kalau sudah menebarkan ilmu agama itu di majelis-majelis yang dihadiri oleh sekian banyak orang, oleh ratusan ribuan orang. Waduh, ini fitnah, fitnah besar bagi orang yang menyampaikan ilmu agama itu akan tergoda oleh niatan-niatan untuk mendapatkan dunia. Niatan hubbu syuhrah, senang popularitas, terfitnah dengan ribuan orang yang mendengarkan penyampaian ilmu itu. Nah, ini juga kalau tidak takwa Allah kalau orang menyebarkan ilmu itu tidak dengan keikhlasan dan semangat ittiba, keikhlasan bagi Allah dan semangat ittiba mengikuti tuntunan Nabi sangat berbahaya untuk rusak. Penyebaran ilmu itu akan merusak dia. Sehingga akhirnya menjadi tokoh politik karena melihat, waduh, saya berdakwah kok banyak juga ya pengikut saya. Mulai, nah ini bisa dijual ini. Kalau gitu bagaimana kita menawarkan masa yang besar ini kepada partai tertentu itu lumayan itu dapat dapat anu itu kompensasi itu. atau kalau sudah terlalu banyak lagi, bikin aja partai. Partai politik ikut pemilu. ha. Ah. untuk apa kau ikut pemilu? Untuk dapat kursi. Kalau nggak kursi parlemen, kursi legislatif, ya kursi kabinet lah. Kalau nggak kursi kabinet, Ya, kursi yang lebih tinggi lagi. Kalau sudah masanya lebih besar lagi, kursi presiden, wakil presiden. Nah lumayan, sebab sudah masanya sudah besar. Berapa masa? Oh masa saya uh, cuman sejuta, sebab dai sejuta umat. Waduh, kalau gitu hargamu uh, sekian saja ya sudah kau jadi anggota legislatif di DPR. Oh iya terima kasih. Hmm. Dapat. Berapa masa? Yang satu bilang, oh masa saya ini 40 juta. Nah, mending juga ya. Ya sudah ini bisa ini untuk dicalonkan jadi wakil presiden ini. Nah, tidak peduli lagi sudah halal haram ha? semuanya harum semuanya sudah dianggap nikmat nah ini fitnahnya ya fitnahnya kalau menyampaikan ilmu berdakwah ke jalan Allah sudah menyangkut perkara dunia masa yang besar mempunyai pengaruh yang besar um, sekian banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada dai di dunia ini ya sekian banyak sekian besar kewibawaan yang Allah berikan kepada dai di muka bumi itu semua fitnah bisa merusakkan niat orang itu ya Sebab dai itu dikatakan oleh Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik omongannya daripada orang yang berdakwah ke jalan Allah dan beramal saleh dan mengatakan semuanya aku adalah minal muslimin. Nah, Allah sendiri memuji dai itu dan diangkat oleh Allah ke wibawaan dahi itu sejauh mana dia dalam berpegang dengan keikhlasan dan ittiba semangat mengikuti tuntunan Nabi kalau dua perkara ini ikhlas dan ittiba terjadi gangguan maka akan dijatuhkan kewibawaan orang ini serendah-rendah kewibawaan. Ya. Dai ilallah ikhlas untuk Allah. Ketika dia ikhlas untuk Allah, dia bisa berkata dan berbicara kepada siapa saja dengan kebenaran yang dia bawa itu. Mulai kepada presiden sampai kepada Pak RT dia bicara. Entah ya Bisa menasihati semuanya tapi kalau sudah mulai terganggu keikhlasannya, sudah mulai ambisi-ambisi kepada dunia, ah, dia tidak berani lagi. Mulutnya sudah terbelenggu oleh niat-niat dunia. Mulai dia takut untuk berbicara kebenaran. Akhirnya kewibawaannya pun jatuh. Ya. Subhanallah, dai tidak mempunyai kekuatan fisik. Iya. Tidak mempunyai kekuatan fisik, nggak punya senjata, nggak punya bom, nggak punya apa? Eh, nggak uh, punya tank, nggak punya panser, ya. Tapi Allah jadikan orang-orang penguasa-penguasa yang mempunyai kekuatan pesawat tempur, tank dan sebagainya, mempunyai se apa, pasukan tempur yang demikian banyak ratusan ribu, dijadikan oleh Allah takut dari si dai ini yang krempeng, kadang-kadang nggak punya apa-apa, nggak mempunyai kekuatan apa-apa, digiles sekali aja sudah habis. Tapi karena takwa Allah yang ada pada dia, dia ditakuti oleh orang yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Begitu. Hah? Ikhwan Nabi azakumullah. Di saat terjadinya fitnah khalqil Quran di zaman Khalifah Al-Ma'mun zaman Abbasiyah. Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Putranya Harun Ar-Rashid. Bernama Al-Ma'mun. Waktu itu Al-Ma'mun menerapkan asas tunggal yang beda. Yaitu wajib orang meyakini bahwa Al-Quran makhluk semua imam-imam masjid tidak boleh menjadi imam masjid tidak boleh menjadi khotib kalau tidak mengikrarkan di depan umum bahwa Al-Quran itu makhluk padahal sangat diyakini oleh ahli sunnah bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir sekian banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan demikian loh ya apa ini pemerintah mewajibkan kita mengatakan kalimat kufur yaitu mengatakan bahwa Al-Quran makhluk akhirnya mereka yang hatinya lemah tidak mampu menghadapi ancaman siksaan dan pembunuhan dari Al-Ma'mun akhirnya terpaksa mengatakan di depan umum ya Al-Quran itu makhluk dari para ulama ahli sunnah ya. sementara yang tetap berpegang dengan prinsip ini ditangkap disiksa seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dua tahun lebih di penjara, disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa berat. Tetap beliau mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, omongan Allah dan bukan makhluk. Di saat seperti itu, Yazid bin Harun, seorang imam Ah, ahli hadis. Dia adalah orang yang hanya semata-mata sebagai guru agama. Tidak punya kekuatan apa-apa. Al-Ma'mun takut untuk menangkap Yazid bin Harun ini. Padahal Al-Ma'mun berani untuk menangkap, menyiksa, memenjarakan, bahkan membunuh para ulama yang lainnya. Yazid bin Harun mengatakan Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Kan berarti berlawanan langsung dengan keputusan pemerintah. Tapi tetap tidak berani disentuh oleh pemerintah penguasa waktu itu. Ada yang tanya, Wahai imam, kenapa mereka takut untuk menyentuh engkau. Kata Yazid bin Harun, aku takut kepada Allah. Mungkin dengan takutku kepada Allah itu menyebabkan mereka takut kepadaku. Hanya itu. Kemudian Allah melindungi beliau. Nah ini takwa Allah mengangkat derajat orang yang menyebarkan ilmu agama itu setinggi-tingginya. Sampai penguasa-penguasa yang mempunyai kekuatan dahsyat itu takut untuk berhadapan dengan orang itu. Jadi kewibawaan dai ilallah orang yang berdakwah ke jalan Allah itu betul-betul terkait sepenuhnya dengan keikhlasan si dai ini dalam menebarkan ilmu dan semangat ittiba dai ini semangat untuk mengikuti tuntunan Nabi ini menjadi kekuatan inti dai ilallah orang yang berdakwah ke jalan Allah. Tanpa ini, maka seorang yang berdakwah ke jalan Allah itu tidak mempunyai kewibawaan. Dipermainkan oleh manusia, diperolok-olok dan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Ya. Jadi kewibawaan itu dari hati Ya. Dari takwa Allah, dari ikhlas. Ikhlasud da'wah ilallah. Ha? Dan dari semangat ittiba mengikuti tuntunan Nabi. Dengan begitu dakwah ke jalan Allah itu akan diberkahi oleh Allah dan akan diangkat kewibawanya, kehormatannya oleh Allah. <clears throat> Wahakada uh, uh, semua itu ibtigha'a mardatillah wadaril akhirah dakwah dan amalan soleh tersebut betul-betul harus semata-mata mengharapkan keriduan Allah dan mengharapkan dapat kedudukan yang mulia di negeri akhirat nanti. Ya. Wala yakunul abdu muhsinan fi kulli dan tidaklah seorang hamba itu bisa berbuat ihsan tidak dianggap berbuat ihsan tidak dianggap berbuat baik dalam segala amalan soleh tadi yang sunnah maupun yang wajib dan dalam perjuangan dakwah itu dakwah ilallah tidak dianggap seorang itu berbuat ihsan illa idha akhada ma dhukira ma dhukira min kitabi rabbihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sahihah tidak dianggap berbuat ihsan kecuali kalau seorang itu mengambil apa yang disebutkan di dalam kitab Allah yaitu Al-Quran dan mengambil pula di samping dari kitab Allah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah yang sahihah sunnah yang benar sahih sanatnya ha, ah, bisa dipertanggungjawabkan ke, sampai ke sanatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa daraja ala ma alaihi salafuna salih. Dan daraja menempuh apa yang ditempuh oleh pendahulu kita yang soleh salafuna soleh. Ya, yaitu menempuh pengamalan agama, pemaham, pemahaman dan pengamalan Alkitab wa Sunnah sesuai dengan apa yang di yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in. <clears throat> Allah dina fahimu hadat dina hakol fahmi. Mereka itu memahami agama ini dengan pemahaman yang yang sebenar-benar pemahaman sehingga amalannya menjadi benar dan diberkahi oleh Allah ya inilah kekuatan kekuatan bagi seorang talibul elin, bagi seorang yang da yang berdakwah ke jalan ke jalan Allah ya yaitu ketika dia memahami Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh dan mengamalkan Al-Quran wa Sunnah dengan mencontoh pengamalan mereka. Ya. Ketika seorang telah berhasil menjalankan demikian, maka Allah akan berkahi amalan dia perjuangan dakwah dia dan juga Allah akan berkahi hidup dia. Allah akan angkat derajat kemuliaan kehormatan dia. Allah akan mengangkat kewibawaan dia. Wa ma minal umuri dzatal khilaf dan adapun apa yang askala minal umur membikin apa satu iskal satu kebimbangan dari berbagai perkara-perkara yang zatul khilaf yang di situ ada unsur khilaf para ulama para sahabat nabi para tabi'in allati yasughu fi al khilaf yang memungkinkan terjadi padanya perselisihan. Maka khilaf perselisihan para ulama tentang satu masalah itu itu diselesaikan bagaimana? Diselesaikan dengan manhaj yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya ya, perselisihan pendapat di kalangan sahabat Nabi perselisihan pendapat di kalangan para tabi'in dalam memahami satu masalah perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan tabi'in tabi'in dan kemudian sampai ahli hadis para a'imah ahli hadis maka itu kita Eh, dalam menyikapi itu semua kita dituntunkan untuk merujuk kepada tuntunan Alkitab wa Sunnah dalam mengambil mana yang meyakinkan kita dengan dalil-dalil yang ada dalam menghindarkan diri dari perselisihan itu. Yaitu tubhatu biwasitatil ulama ar-rabbaniin diteliti dibahas ya dicari mana yang benar dalam perselisihan para sahabat para tabi'in dan para ulama itu mana yang benar dari berbagai pendapat yang berbeda itu dengan melalui bimbingan para ulama ar-rabbaniin para ulama Rabbanin, para ulama ahlul huda aimatul huda kita merujuk kepada para ulama ya karena para ulama jasadnya telah wafat tetapi ilmu warisan beliau masih hidup dengan sempurna ya tidak ada satu lubang jarum pun dari penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah kecuali telah dibahas dan diselesaikan penjelasannya oleh para ulama sehingga kita bisa merujuk kepada kitab-kitab mereka kita merujuk kepada fatwa-fatwa mereka ya para ulama rabbaniin yaitu para ulama yang menampakkan atau mempelopori pengamalan ilmu mereka ilmu kitab sunnah dikatakan mereka itu rabbaniin betul-betul mereka adalah orang yang terdidik dalam takwa Allah mulai dari sejak dia menuntut ilmu agama sampai menjadi rujukan ilmu agama ini. Allah alladzina idah ikhtalafu fi masalatin fi masalatin ma min masail syar'i wad dini di mana mereka itu para ulama rabbani ini itu idza ikhtalafu fi masalatin ma apabila berselisih dalam satu masalah tertentu min masail syar'i wa din dari masalah-masalah syariat dan agama raddu dalika ilal kitab was sunnah mereka kembalikan kepada alkitab was sunnah ya imtidalan dalam rangka menunaikan liqaulillahi azza wa jalla firman Allah azza wa jalla wa wa makhtalaftum fihi fi min syai'in fa hukmuhu Surat asyura ayat ke-10. Dan apa yang kalian perselisihkan padanya maka dikembali eh, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan kepada Rasul farudduhu eh, eh fahukmuhu ilallah maka kembalikanlah hukumnya kepada Allah juga li qaulillahi azza wa jalla para ulama itu kembali kepada Alkitab wa Sunnah dalam perselisihan ialah dalam menunaikan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat ke-59 in tanaza'tum fi syai'in faruddu Allah war rasul In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Zalika khairu wa ta'wila. Kalau kalian bertikai, maka kalau kalian bertikai dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ai ila kitabillah wa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyam hayatihi wa ila sunnatihil karimah as-sahihah ba'da mamatihi kembali kepada Allah dan Rasulnya kembali kepada Allah yaitu kembali kepada kitab Allah yaitu Al-Quran kembali kepada Rasul yaitu kembali kepada Rasulullah SAW ketika di masa hidup beliau datang kepada beliau minta penyelesaian dan setelah beliau wafat itu kita kembali kepada sunnah sunnah beliau pada ajaran beliau yang mulia yang sahihah setelah beliau wafat. Hah? Para ulama selalu merujuk ke sana. Ya, kita dapati istilah dari para sahabat Nabi. underline contohnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu uh, menyatakan haji ifrat wajib dan melarang haji-haji yang lainnya. Haji tamatuk dan haji Kiran dilarang. Penetapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab seperti ini ditentang oleh para sahabat Nabi yang lainnya. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta yang lain-lainnya. Mereka menentang keputusan Umar tersebut dengan merujuk kepada sunnah Nabi. Mereka mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW sangat mengutamakan haji tamattu. Ya. Mereka mempersaksikan demikian kepada Umar. Nah, sehingga ketika mendapatkan persaksian itu Omar pun akhirnya merujuk. Demikian pula ketika di zaman Sayyidina Osman bin Affan Pak uh, beliau uh, beliau mewajibkan uh, beliau mewajibkan yakni menjalankan melanjutkan ketetapan Umar bin Khattab mewajibkan orang haji ifrat akhirnya bangkit Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menentang keputusan itu dengan menunjukkan bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uh, apa mengerjakan haji ifrat itu bukan karena haji ifrat itu lebih utama, tetapi karena beliau membawa hewan korban dari miqat sehingga beliau mengerjakan haji ifrat. Uh, dan beliau menganjurkan haji tamattu bagi mereka yang tidak membawa hewan korban dari Nikon Ya. Jadi kita lihat perselisihan para para sahabat, kemudian perselisihan para tabi'in masalah ini selalu dikembalikan kepada Alkitab was sunnah. Maka kita ketika mendapati perselisihan pendapat itu kita kembalikan kepada Alkitab was Kita lihat dalilnya masing-masing. Maka mana yang paling kuat daripada dalil-dalil itu? dari apa yang dikemukakan oleh masing-masing mereka, kita merujuk kepadanya. Dalam merujuk kepada Alkitab was itu, kita tetap harus dengan bimbingan para ulama. Ya, Dan alhamdulillah para ulama telah memberikan penjelasan kepada Alkitab wa Sunnah demikian lengkap. Ya, ya. Jadi tidak boleh kita mengambil pemahaman sendiri ya, terhadap Alkitab wa Sunnah itu, tetapi merujuk kepada para ulama. Ha? Nah, dengan begitu akan selamat kita merujuk kepada Alkitab was Sunnah itu ketika dibimbing oleh para ulama. Bimbingan pada para ulama itu sangat mungkin didapatkan setiap waktu. Ya. Termasuk hmm, apalagi di zaman ini, zaman globalisasi seperti ini merujuk kepada para ulama yang masih hidup sangat mungkin dilakukan. Yang paling utama yaitu merujuk kepada para ulama yang telah wafat, kemudian juga merujuk kepada ulama yang masih hidup. Ini sangat mungkin di zaman ini. Ya, mau mendatangi para ulama itu cuman ukurannya berapa jam saja perjalanan kalau dulu zaman para ulama untuk datang ke seorang alim perjalanan satu bulan perjalanan berhari-hari berminggu-minggu tapi kalau sekarang dari Jakarta ke Riyadh itu cuma 9 jam perjalanan ya sudah sampai nah, atau melalui telepon merujuk kepada mereka melalui telepon kalau memang permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan sekalimat dua kalimat ya Ah. atau pembahasan-pembahasan yang di situ mencukupkan dengan eh, urean-urean uh, yang singkat. Nah, itu juga mungkin. Ya. Namun semua ulama yang hidup selalu menganjurkan dan menyemangatkan tulabul ilmi untuk merujuk kepada ulama yang telah wafat. Karena ulama yang terdahulu menjadi rujukan bagi ulama yang sekarang. Ya. Kitab-kitab ulama yang terdahulu itu menjadi rujukan para ulama yang sekarang. Begitu manhaj yang lengkap ahli sunnah wal jamaah Segala keadaan terjawab. Segala kondisi terjawab. Hanya dengan merujuk kepada Alkitab Sunnah dengan bimbingan para ulama. Para ulama yang telah wafat maupun para ulama yang masih hidup. Masya Allah. Ya. Itu semua menunjukkan nikmat Allah yang luar biasa besar kepada kita dengan Islam ini dengan as-sunnah ini kelezatan as-sunnah ini luar biasa kelezatan hidup di bawah bimbingan ilmu sunnah ini nikmat yang tidak ada tandingannya kewibawaan orang yang berpegang dengan sunnah itu sangat terasa dan tidak ada tandingannya ya maka cukuplah kita dengan sunnah Nabi. Jangan kita menoleh-noleh kepada yang lain-lainnya. Jangan kita menoleh-noleh kepada muhdasat, perkara-perkara yang baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua yang bid'ah itu adalah sesat ya nah maka dikatakan di sini uh, eh, wafil uh, eh, wafil sunnati dalam Al-Quran was sunnah itu hilun ada penyelesaian likuli muskilatin bagi semua problem walikuli waqiatin dan semua kejadian qadiyatan waqiatan qadiyah kejadian yang di situ ada permasalahan li'anna Allah azza wa jalla syara'a hadad dina karena Allah mensyariatkan agama ini liyakuna lil ummati eh, agar menjadi bagi umat ini jam'a'a untuk umat ini bersatu ila anin taqimu as uh, ila an antaqimu sa'ah wa ila an yarfa hadzal ilm ilallah ilallah alladhi anzalahu sampai datangnya hari kiamat dan sampai diangkatnya kembali ilmu ini kepada Allah di mana Allah lah yang menurunkan ilmu ini. Ha? nanti sampai datangnya hari di mana Al-Quran diangkat ke langit sehingga eh, peristiwa itu disebutkan di malam hari diangkatnya Al-Quran ke langit sehingga di pagi hari orang bangun tidur tidak mendapati dalam Al-Quran satu eh, mushaf-mushaf itu tidak didapati lagi tulisan Al-Quran kosong kitab-kitab yang di situ ada ayat-ayat Quran pada bagian ayat-ayatnya itu kosong hilang karena diangkat oleh Allah ke langit nah itulah saat terakhir ya, orang menuntut ilmu kewajiban merujuk kepada Alkitab wa Sunnah setelah itu setelah diangkatnya ilmu yaitu ilmu kitab wa Sunnah ke langit maka dunia mengalami kehancuran total sampai tidak lagi disebutkan di muka bumi ini lafat Allah dan pada mereka lah terjadi hari kiamat ya jadi selama ilmu ini belum diangkat ke langit kita belajar dan belajar ya. lo kok belajar belajar terus lah kapan mengamalkannya Loh, nggak ada tahapan tahapan. Ya belajar dan langsung mengamalkan. Begitu ada kesempatan mengamalkan, mengamalkan. Ya, tidak nunggu sampai selesainya belajar, nggak ada. Tunggu nanti mengamalkan nanti kalau sudah selesai belajar. Selesainya kapan? Selesainya kalau masuk kubur. Lah kalau menunggu pengamalan ilmu itu kalau sudah selesai belajar, keburu masuk kubur. Karena ilmu ini sangat luas. Ya. Jadi sambil belajar, sambil mengamalkan ilmu itu, apa yang bisa diamalkan segera diamalkan, jangan ditunda-tunda. Apa yang masih belum bisa diamalkan memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan mengamalkan ilmu tersebut. Begitu mestinya dalam hal pengamalan ilmu ini. Ya, barakallahu fikum.